Akan tetapi ada yang mendahului beliau. Ada salafnya. Yaitu al-imam syafi'i. Demikian pula al-imam al-Bukhari rahimahullah. Dan al-imam syafi'i rahimahullah lebih lengkap untuk menyatakan benarnya apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullahu taala. Sebagaimana kita sebutkan pula bahwa penukilan dari Imam Syafi'i sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala bahwa dengan lafaz ini tidak sabit. Yang sahih adalah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa Imam Syafi'i mengatakan Lau tadabbaran nasu hadhihi surata lawasi'athum. Lau tadabbaran nasu hadhihi surata lawasi'athum. Kalau sekiranya manusia tadabbur memahami kandungan surah ini maka itu sudah cukup bagi mereka karena surah ini mengandung usulul khair inti-inti kebaikan pokok-pokok kebaikan berilmu beriman beramal saleh berdakwah dan bersabar di atasnya. Oleh karena itu, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala menyatakan bahwa keempat prinsip ini akan menyebabkan sempurnanya seorang hamba dan sempurna pula yang lainnya dengan dua prinsip yang pertama prinsip ilmu dan amal maka seorang hamba menyempurnakan dirinya dia berilmu kemudian dia semakin sempurna dengan mengamalkan ilmunya dan dengan dua prinsip yang terakhir dia menyempurnakan yang lain yaitu dengan berdakwah dan bersabar di atas dakwah tersebut, maka dia berusaha untuk memberikan hidayah pula kepada yang lainnya agar kemudian mendapatkan petunjuk sebagaimana dia yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa sesungguhnya wajib atas setiap muslim dan muslimah ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal amalu bihinna untuk mempelajari tiga permasalahan ini dan mengamalkannya. Al-ula anna Allah khalaqana. Yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. warazakona dan memberikan rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamala dan tidak meninggalkan kita begitu saja sia-sia. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus seorang rasul kepada kita. Faman ata'ahu dakhalal jannata wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang taat maka dia masuk ke dalam syurga. Dan barang siapa yang membangkang dan bermaksiat, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Wadalilu kauluhu ta'ala, Inna arsalna ilaikum rasulan, syahidan alaikum, kama arsalna ila fir'auna rasula, fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. beliau setelah menyebutkan empat kewajiban tersebut, maka beliau menyebutkan tiga kewajiban berikutnya. Yang di dalamnya terdapat dan terkandung inti permasalahan tauhid. Dan beliau hendak mengantarkan agar kemudian seorang muslim itu memahami hakikat penciptaan dia. Memahami tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dia di saat mereka meyakini yang namanya tauhidur rububiyah, maka mestinya tauhid inilah yang mengantarkan kepada tauhid al-uluhiyah. Sehingga dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyebutkan konsekuensi dari tauhid al-uluhiyah tersebut. Maka beliau menyatakan Wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga perkara. Tiga perkara ini lain dengan pembahasan yang lalu. Ya, akan tetapi ini hubungannya dengan marifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita menyikapi Rob yang telah menciptakan kita Gimana cara kita beribadah kepadanya? Al-ula yang pertama kita harus meyakini annallaha khalaqada. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita. Qala al syarih al-allamah Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah Fadalilu dhalika a'ni anna allaha khalaqana. Dan dalil yang menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan kita sam'iyun wa akli. Ada dalil sam'i yang dimaksud sam'i adalah nakal. Ya. Wa akli dan secara akal. Amma sam'i adapun dalil sam'i dalil nakal fakathir maka banyak. Wa minhu qawluhu azza wa jal di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tin tanah yang bercampur air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajalnya yakni umur kalian selama kalian tinggal di dunia. Wa ajalun musamman indahu dan ajal yang telah ditentukan ada pada sisi Allah. Yang dimaksud adalah akhirah. Thumma antum tamtarun. Kemudian kalian ragu dengan akhirat itu. Kalian ragu dengan yang namanya hari kebangkitan. Ya. Padahal Allah yang menciptakan kalian. Pertama kali. Maka hanya untuk menjadikan sesuatu yang hancur menjadi utuh itu lebih mudah daripada menjadikan sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada. Wa qauluhu dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum." Dan sungguh kami telah menciptakan kalian dan kamilah yang telah membentuk tubuh kalian. Kami yang telah membentuknya bentuk tubuh kalian. Ya. Hitamnya, putihnya, lakinya, wanitanya, semua telah menjadi ketentuan Allah. Oleh karena itu barang siapa yang merubah rubah apa yang telah menjadi ketetapan Allah, mereka itulah orang-orang yang merubah rubah ciptaan Allah. Yughayyiruna khalqallah. Allah merubah-rubah apa yang telah menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan laki jadi perempuan. Atau demikian pula sebaliknya. Ini adalah perkara yang diharamkan. Wa qauluhu ta'ala wa laqad khalaqnal insana dan sungguh kami telah menciptakan manusia min sol-solin dari sol-sol. Sol-sol itu tanah yang campur dengan air kemudian mengering gitu. Ya. Kemudian setelah itu di merah apa di apa seakan-akan dibakar sehingga keluar seperti suara letupan-letupan min hamain masnun hama masnun itu adalah tin itu sendiri tanah yang dicampur dengan air yang sudah berubah warnanya berubah baunya karena saking lamanya karena sudah mengering begitu. Tidak ubahnya seperti tanah yang dipanggang gitu. Dan antum lihat pernah lihat proses pembuatan batu bata itu. Hah? Kan dicampur air kan. Lumpur campur air kemudian dikeringkan dulu. Setelah itu dibakar. Ada bunyinya itu ya kan? Itulah yang namanya sol-solah. Ya, suara itu. Keluar ada suara. Kalfakhar. Nah. Seperti itu keadaannya. Wa kauluhu dan firmannya wa min ayatihi an khalaqakum min turabin. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Allah menciptakan kalian dari tanah. Thumma idha antum basharun tantashirun. Kemudian setelah kalian menjadi sosok manusia, kalian pun menyebar di muka bumi. Kemana saja kehendak kalian. Padahal kalian pada asalnya dari tanah. Wa qauluhu dan firmannya. Nah itu ya ikhwan min hamain masnun yang tadi dalam surah Al-Hijr ayat berapa itu? Hah? Hah? Keliru ya. Benar ayat 26. Naam, kemudian wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun surah Ar-Rum ayat yang benar 20 Bukan 29 ya. Nah, Hanafi tul. Ah, maindakum. Yang ada tulisan surahnya. Nah. Wa qauluhu dan firmannya khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah yang menciptakan manusia dari sol-sol. Seperti fakhar, yaitu yang dibakar dengan api. Wa qawluhu Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa Termasuk diantaranya amalan manusia juga diciptakan oleh Allah. Dikuatkan lagi dengan firmannya wa qawluhu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apapun yang kalian amalkan. Ini bantahan terhadap Al-Qadariyah wal Mu'tazilah yang mereka mengingkari bahwa amalan manusia itu tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah. Hmm, apa yang diamalkan oleh manusia itulah yang yang dikendaki oleh manusia itu sendiri, bukan kehendak Allah. Ini adalah batil. Apa yang diamalkan oleh manusia itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa dan firmannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahnya kepadaku. Ila ghairi dhalika minal ayat. Dan yang lainnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang demikian banyak yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh alam, segala sesuatu. Ini dalil secara nakli Amma dalilul aqli. Adapun dalil secara akal. Ala anna allaha khalaqana bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Faqad ja'atil isyaratu ilai fi qawlihi ta'ala. Telah datang isyarah dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah At-Tur ayat 35. Am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa ada sesuatu? Ya, maksudnya apa? Tercipta dalam keadaan sudfah. Tiba-tiba begitu saja. Apakah demikian? Ini pertanyaan dari Allah, pertanyaan ingkar. Apakah kalian itu seperti keadaannya kelas ini ya? Asalnya tidak ada. Kemudian teng jadi ada. Apakah demikian keadaan kalian? Min gari syait tanpa ada sesuatu. Tidak mungkin. Hah? Itu tidak mungkin. Atau yang kedua, amhumul khalikun ataukah mereka yang menciptakan diri diri mereka sendiri? Tidak ada yang mengakui demikian. Itu tidak mungkin. Maka tidak ada lagi kecuali keadaan yang ketiga. Tiga perkara ini saja. Apakah mereka tercipta begitu saja? Atau mereka menciptakan diri mereka atau ada yang menciptakan mereka. Itu saja. Satu di antara tiga. Dan dua yang tadi yang kita sebutkan mustahil. Maka tidak ada kecuali satu keadaan. Yaitu ada yang menciptakan mereka. Ini dalil secara akal. Ya. Dan diistilahkan dengan istilah as-sabr wa taksim. Nah, Ya, yaitu merinci, membagi. Nah, agar kemudian mereka orang-orang yang diberikan akal tersebut bisa berpikir bahwa sesungguhnya mereka itu tidak terjadi secara tiba-tiba. ah Tidak terjadi begitu saja. Sebagaimana dikatakan oleh mereka yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, Nah. Fa innal insana lam yakhluq nafsahu. Karena sesungguhnya manusia itu tidak menciptakan dirinya sendiri. Li'annahu qabla wujudihi Adam. Karena sebelum dia ada, namanya Adam tidak ada. Iya kan? Sebelum dia ada, namanya tidak ada. Wal adamu laisa bisyai. Sedangkan tidak ada ya tidak ada sesuatu. Hmm? Wa ma laisa bisyai'in la yujidu syai'an. Dan apa yang namanya yang tidak ada sesuatunya, tidak ada apa-apanya, tidak bisa mewujudkan sesuatu itu. Fakidu syai' la yu'ti. Orang nggak punya, nggak bisa memberikan pada yang lain. Jadi dia tidak ada, kok bisa menciptakan yang ada? Mustahil kan? Ya. Katanya melalui proses. Ya, karena berdasarkan uh, perkembangan zaman yang ribuan tahun, maka muncul sendiri molekul-molekulnya. Kemudian berkembang berdasarkan evolusi. Ya, jadilah hewan, jadilah manusia, jadilah ada batil. Ini yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan teori sudfah itu terjadi secara tiba-tiba. Hah? Kok terjadi secara tiba-tiba? Hah? Dalam keadaan pembentukan yang demikian indah. Rapi. Kalau secara tiba-tiba itu kadang suatu tidak beraturan ya kan? Kalau makhluk yang terjadi secara tiba-tiba, anggaplah itu terjadi, ia tentunya tidak akan terjadi dengan begitu teratur, rapi. Naam. Dan akan berlainan. Antara satu makhluk dengan makhluk yang, yang lain. Tapi ternyata manusia dari zaman dulu hidungnya tetap di sini kan. Kalau terjadi secara tiba-tiba, mungkin ada yang hidungnya di kaki. Ya, mungkin ada yang matanya di belakang punggung. Mungkin ada ya ini macam-macam. Nah, akan tetapi fahum qaumun la yaqilun walam yakhluqhu abuhu wala ummuhu wala ahadun minal khalqi dan tidak diciptakan oleh ayahnya dan ibunya dan tidak pula seorang pun dari makhluk walam yakun liyati sudfatan biduni mujid dan tidak mungkin dia itu datang secara tiba-tiba tanpa ada yang mewujudkan lianna kulla hadithin la buddalahu min muhdith karena setiap yang ada itu harus ada yang mengadakannya, mewujudkannya. Wali anna wujuda hadhil makhlukat. Dan karena keberadaan seluruh makhluk ini ala hadan nizam al-badi' wa tanasuqil muta'alif. Ya dengan demikian teraturnya dan apa? teratur dengan indahnya dengan susunan-susunan yang rapi, saling menyatu. Yang seperti ini kok dikatakan surfa tiba-tiba. Ya, yamna'u man anbatan ayakuna surfatan. Ini mencegah ya secara pasti untuk menyatakan ini terjadi secara tiba-tiba. Tidak mungkin. Nah, ya, kalau yang namanya tiba-tiba, ya terjadi secara tiba-tiba tapi tidak beraturan. Nah, antum misalnya mengambil satu genggam tepung yang dicampur dengan air, kemudian kamu pegang-pegang, ya, meremes-remes. Tiba-tiba kamu pegang, loh, kok bentuknya seperti kucing misalnya. Nah, itu namanya tiba-tiba. Bentuknya seperti kucing. Nah, terus kamu remes-remes lagi yang lain. Nah, kamu letakkan lagi loh. Pembentuknya lain lagi. gitu. Tiba-tiba. Nah, itu pun kalau dikatakan seperti ya tidak persis. Tapi, gimana mungkin manusia yang semenjak dulu ya sampai sekarang dengan model yang sama dikatakan tiba-tiba hadza amrun mustahil fa innahum qaumun la yaqilun idzal mawjudu sudfatan laisa ala nidham karena yang yang yang muncul dengan tiba-tiba itu tidak beraturan fi asli wujudihi pada asal wujudnya Fakaifa yakun muntaziman hala baqaihi wa tatawurih. Maka bagaimana mungkin bisa teratur ya di saat dia semakin lama tinggalnya dan semakin berkembang. nabi Hadha. maka merupakan jalan satu-satunya dan harus yang diyakini satu-satunya ayyakun al khaliku huwallahu wahdah bahwa yang mencipta hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Fala khaliqa wala amira illallah. Tidak ada yang mencipta dan tidak ada yang memerintah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang padanya segala urusan. Qala Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru." Ya. Baginya penciptaan dan segala urusan. Tayyib. Ilahuna ya ikhwan.